21. 6. Yaitu orang-orang Yahud dan Nasara atau perilaku atau ritual amalan orang jahiliyah barakallahu fikum. Ta'abuduhumullah bis-safir wa tasfiq. 6. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pembahasan yang kita akan bahas nanti ya. Yaitu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bis-safir dengan siulan. Nah, siulan insyaallah orang sudah paham siulan. Dengan mulutnya itu bersiul wa dan juga dengan bertepuk tangan. Ewa, eh, itulah ibadah mereka waliyadzubillah. Naam. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, al-mas'alatu al-hadiyatu wal-'ishrun, permasalahan yang ke-21. Ta'abbuduhum bil muka'i wa tasdiyah. Naam. Ibadahnya mereka dengan cara bersiul dan juga bertepuk tangan. Ewa, eh, barakallahu fikum. Ini termasuk amal jahiliyah. Oleh karena itu, upayakan semaksimal semaksimal mungkin barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kita ahlus sunnah wal jamaah jangan sampai tertipu dengan ritual-ritual atau perbuatan yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Nah, kalau melihat suatu perkara yang kita bangga atau senang kemudian bertepuk tangan atau bahkan nah barakallahu fikum bersiul dan semisalnya jangan. Itu termasuk perilaku orang-orang jahiliyah barakallahu fikum. nah wal Dan bahkan perilaku Orang-orang kufar. Nah, jadi jangan sampai kita melakukan hal tersebut walaupun Nah barakallahu fikum karena kita senang atau bangga. Namun kalau seandainya kita senang ya suatu perkara yang yang kita senangi atau kita bangga terhadapnya, maka cukup kita doakan dengan barakah. Nah, eh, barakallahu fi atau barakallahu fik atau Allah mabarik atau masya Allah atau subhanallah dan yang semisalnya. Nah, hindari bersiul, hindari bertepuk tangan dan semisalnya. Nah, adapun ia disebutkan dalam sebuah hadis bahwasannya apabila seorang wanita mengingatkan imamnya ketika sholat, nah barakallahu fikum, ya, mungkin imamnya lupa tidak tasyahud atau mungkin seharusnya bangkit tapi dia tidak bangkit, misalkan, nah kalau perempuan mengingatkannya dengan cara nah menepuk tangan bukan maknanya bertepuk tangan seperti nah perilakunya dilakukan orang kufar bukan. Nah, cukup dia menepukkan tangan apa? Nah, barakallahu fikum tangan kanannya kepada lengan tangan kirinya. Nah, barakallahu fikum seperti itu, bukan bertepuk tangan yang kita pahami itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini Permasalahan yang ke-21 adalah ta'abbuduhum bil muka'i wa tasdiyah. Ibadahnya mereka dengan cara bersiul dan juga bertepuk tangan. Asyarah-syarahnya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala min masail jahiliyah allati khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk permasalahan-permasalahan jahiliyah yang Rasulullah SAW menyelisih daripada perbuatan tersebut, menyelisih mereka, ta'buduhum ay taqarrubuhum ilallah bil mukai wa tasbiyah. Nah, beribadahnya mereka, yaitu mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersiul dan juga bertepuk tangan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa mukaan wa tasbiyah." Dan tidaklah salatnya mereka, nah, di sisi bait, Baitullah Haram, melainkan kecuali cuma sekedar apa? Naam, siulan dan juga tepuk tangan. Ai maka taqarrabul musyrikin ila Allah 'inda al-Ka'bah al-musharrafah. Naam, dan tidaklah. Eh, Nah, barakallahu fikum orang-orang musyrikin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi Ka'bah al-musharrafah yang dimuliakan illa mukaan wa tasdiyah, melainkan sekedar apa? mukaan yaitu siulan, wa tasdiyah dan juga bertepuk tangan. Wal muka huwa safir. Muka huwa safir. Nah, yaitu siulan. Wa tasdiyah ya at-tasfiq bil aidi wal akuf. Nah, tasdiyah yaitu at-tasfiq. Nah, yaitu bertepuk tangan dengan apa? Yang menepukkan dengan tangan-tangannya wa akufi dan juga dengan apa? telapak tangannya ma'ruf, bertepuk tangan. Ya'maluna hadha 'inda al-bait. Mereka mengerjakan perilaku atau perbuatan seperti ini. Naam barakallahu fikum di samping atau di sisi Ka'bah. Wa salatan. Mereka menamakan itu adalah salat. Yataqarrabuna biha ila Allah jalla wa ala. Yang mereka mendekatkan diri. Nah, mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan tadi. Wa dzalika mimma zayyanahu lahum syayatinul insi wal jin. Yang demikian itu nah termasuk perkara yang yang syaitan dari kalangan manusia dan jin menghias-hiasi mereka. Lianna al-ibarata la takunu illa bima syara'ahu Allah Subhanahu wa taala wa Dikarenakan ibarat tidaklah terjadi, nah, tidaklah terwujudkan kecuali dengan apa yang Allah Ta'ala syariatkan. Karena ibarat itu adalah tauqifiyah. Tauqifiyah maknanya adalah annaha mutawakifatun 'inda dalil al-Qur'an wa sunnah. Itu. Maknanya adalah terhenti. Nam di atas dalil atau berhenti. Nah, barakallahu fikum berhenti untuk tidak diamalkan apabila tidak sesuai dengan dalil. Nah, sesuai dengan sesuai dengan Al-Qur'an maupun dengan As-Sunnah. Naam. Tauqifiyah. Naam, dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fal insanu la yuhdithu syai'an min 'indi Maka hendaknya manusia tidak membuat perkara yang baru, nah, yang bersumber dari dirinya. Eh, apalagi masalah ibadah. Au yatalaqahu min ghairihi. Atau hendaknya manusia tidak mengambil dari yang lainnya mimma lam yashra'hu Allah. Nah, hendaknya manusia tidak membuat perkara yang baru dari dari dirinya sendiri, nah atau muncul dari dirinya sendiri atau tidak mengambil enam perkara dari yang selainnya, enam dari perkara yang tidak Allah telah syariatkan. Yata'abbadu bihi ilallah, yata'abbadu bihi ilallah yang dia menjadikan ibadah dengan amalan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala wa huwa laisa lahu aslun syar' yang mana perbuatan tersebut yang tidak ada dasarnya dari syariat. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena sebuah amalan nah apabila dia menyatakan itu adalah ibadah, kemudian tidak ada dasarannya, tidak ada perintahnya, tidak ada syariatnya, tidak ada anjurannya dari Nabi kita Muhammad SAW, maka amalan tersebut adalah amalan bid'ah, amalan yang tertolak. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari hadis yang Umil Mu'minin, Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah SAW sabda, Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama kami, nah barakallahu fikum, maka amalan tersebut tertolak. Itu dalam riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslim, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada dasarnya, tidak ada sandarannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Nah, barakallahu fiikum. Jadi hati-hati. Jangan sampai membuat perkara yang bid'ah. Karena barang siapa yang bikin perkara bid'ah dalam agama ini, kemudian dia menganggap itu adalah perkara yang bagus atau perkara yang baik, sungguh dia telah menuduh Nabi kita Muhammad SAW mengkhianati risalah ini. Barakallahu fikum na'am. Sebagaimana perkataan Imam Malik, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, beliau menyatakan, Na'am barakallahu fikum, man ibtada'a islami bid'atan roh hasanatan. Barang siapa yang membuat suatu perkara bid'ah dalam agama ini, kemudian dia beranggapan atau berpandangan itu adalah perkara yang bagus, perkara yang baik, faqad za'ama anna dan khana risalah. Sungguh dia telah menyangka bahwa Nabi Muhammad itu Nah, barakallahu fikum mengkhianati risalah. Naam. Kenapa? Lianna Allah Ta'ala yaqul, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Berarti agama Islam ini agama yang sempurna, tidak perlu penambahan, tidak perlu tidak perlu pengurangan. Sehingga apabila membuat perkara baru, perkara bid'ah dalam agama berarti dia menambah-nambahi nah barakallahu fikum perkara dalam agama ini. Eh wa na'barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, "Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakun yauma dinan." Maka semua perkara yang pada waktu itu zaman Rasulullah bukan termasuk agama, maka pada hari ini pun nah barakallahu fikum bukan termasuk agama. Bukan termasuk bagian dari agama na barakallahu fikum ya wa na'am. Ewa. Ya Kemudian berikutnya. Wa min huna, maka dari sinilah yukhadhu tahrimu hatainil khoslatain. Maka dari penjelasan inilah diambil haramnya dua Nah, barakallahu fikum dua kriteria atau dua perbuatan atau dua perilaku ini, yaitu safir wa tasfiq. Safir itu bersiul, wa tasfiq yaitu bertepuk tangan. Wa illam yaksadil insanu bihi ma ibadah, walaupun dia tidak meniatkan ibadah. Eh, apalagi meniatkan ibadah, justru lebih dilarang lagi. Nah, ini tidak meniatkan ibadah jadi dilarang, kan itu kalau barakallahu fikum. Apalagi kalau sampai diniatkan untuk ibadah, hati-hati. Lianna fi dzalika tashabbuhan bil musyrikin. Karena pada perbuatan tersebut yaitu bersiul atau bertepuk tangan itu ada unsur keserupaan dengan orang-orang musyrikin. Nah, barakallahu fikum. Nah. Kemudian berikutnya, wa wa inna ma abahu Nabi sallallahu alaihi wasallam li khassah. Ada pun bertepuk tangan atau menepukkan tangannya itu hanya saja Rasulullah SAW membolehkan itu hanya khusus pada kaum wanita indil hajah ketika itu pun Dibutuhkan barakallahu fikum. Naam. Katanbihil imam idza saha fi shalah seperti memperingatkan imam ketika lupa atau lalai dalam salatnya. Lima fi suratiha. enam Idza kanat bi hadratir rijal minal fitnah. Yaitu termasuk bentuknya atau gambarannya yaitu idza kanat bi hadratir rijal apabila dengan hadirnya kaum lelaki nah berupa berupa adanya fitnah Wala yajuzu lirrajuli an yatashabbah bil kufar wala bil mar'ah Maka tidak diperbolehkan bagi seorang lelaki untuk menyerupai orang kufar, tidak pula nah menyerupai kaum wanita. Jadi khusus untuk kaum wanita itu pun apa? Itu pun nah diperuntukkan ketika apa? Ketika memberikan tanbih, peringatan memperingatkan imam yang lupa tadi. Nah, barakallahu fikum. Dan kefiannya sudah kami sebutkan. Bukan apa bertepuk tangan seperti eh, yang kita saksikan Nah, yang ma'ruf di hadapan kita itu tepuk tangan, bukan seperti itu, tapi cuma sekedar menepukkan tangannya kepada tangan kanannya, telapak tangan kanannya kepada nah barakallahu fikum tangan e, lengan tangan kirinya. Nah, Kemudian berikutnya wa idza kana tasfiqu la yajuz li rajul 'inda al-hajah min tanbih al-imam idza saha fi shalah dan oleh karena itu kata beliau Nah, apabila bertepuk tangan saja tidak diperbolehkan bagi lelaki, padahal ketika dibutuhkannya eh, ingin ingin mengingatkan imamnya ketika dia lupa di dalam sholat itu ada dilarang, wa inna ma yunabbihu bitasbih. Tapi kalau lelaki mengingatkan nah imamnya ketika keliru atau ketika lupa dalam sholatnya, maka dengan tasbih subhanallah gitu. Fali annam fala an la yajuza fala an la yajuza lahu 'inda al min babi aula maka tidak diperbolehkan barakallahu fikum apalagi ketika tidak ada kebutuhan. Wa fi hadha raddun wadihun 'ala alladziina yusaffiquna fil hafalati min ar-rijali tashabbuhan bil kuffar. Oleh karena itu kata beliau, wa fi hadha di dalam penjelasan ini ada bantahan. Nah, barakallahu fikum terhadap ada bantahan yang sangat jelas dan gamblang terhadap orang-orang yang mereka bertepuk tangan fil hafalat pada acara-acara ya kan nah minar rijal eh, dari kalangan kaum lelaki mungkin acara nonton bola kemudian nonton nah mungkin apa mungkin balapan sepeda dan semisalnya kemudian yang yang dilihat itu ada orang yang menang misalkan atau juara satu kemudian mereka senang dan bangga bertepuk tangan itu banyak sekali dilakukan tasyabbuhan bil kufar yang mana itu adalah merupakan keserupaan terhadap orang kufar hati-hati Nah, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Jadi, tasbih itu untuk laki-laki. At-tasbihu lirijal wa tasfiqu linisa. Tasbih itu diperuntukkan untuk kaum lelaki ketika memperingatkan apa? Imam yang lupa tadi. Kalau tasfiq itu menepuk tangannya khusus bagi naam kaum wanita barakallahu fikum. Naam. Cukup sekian dulu, dulu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jalla wa ala subhanaka Allahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin.